Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sungguh sangat membahagiakan di pagi hari yang sangat indah ini, kesejukan yang kita terima, keberkahan yang kita terima, dan energi yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada bisa dihitung jumlahnya dan besarnya la tuhsuha oleh karenanya marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga saudara-saudara kami dari Mimbar Nur Salam, Majlis Ta'lim Nur Salam Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Bertemu kembali dalam mimbar Nurul Salam yang memang selalu kita rindu-rindukan setiap saat, setiap hari Kamis di pagi hari kita melaksanakan sholat subuh, kita zikir, kita hadir di majelis mimbar Nurul Salam. Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan bertambah kebahagiaan kita di pagi hari ini, kita ditemani oleh guru kita tercinta, Kiai Haji Muhammad Tajuddin Hasan. Apa kabar? Ustaz? Baik. Bukan main. Sibuk benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Waduh, alhamdulillah. Dan judul pada hari ini adalah pendidikan agama untuk membangun akhlak bangsa Pak Kiai. Nah, ya, tapi nanti betul. saya diterangkan ya. Betul. Uh, pemirsa dan eh, ibu-ibu uh, bapak sekalian di studio, kita sabar dulu, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah Pemirsa masih berserta kami di mimbar Nur Salam Sungguh menjadi suatu kebahagiaan pagi hari ini Kita akan mendengarkan mengenai pendidikan agama untuk membangun akhlak bangsa Pendidikan kedengarannya biasa Sering kita dengar mengenai pendidikan Syarat pendidikan, siapa yang dididik dan sebagainya Karena adalah hubungannya dengan ilmu Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Wajib hukumnya menuntut ilmu. Dan juga di sini kaitannya untuk membangun akhlak bangsa. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan di Pak Kiai ini. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pemirsa Televisi Republik Indonesia yang berbahagia di mana saja Anda berada Ibu-ibu, bapak-bapak di studio yang saya hormati Pak Kiai Rifai Kajian kita subuh ini sangat menarik sekali Kita teringat Pak Kiai Rifai ya Waktu masih sekolah SR SR itu sekolah rakyat SD lah sekarang ya iya, sekarang SD itu sekolah rakyat yang pakai grip ya, kita diberikan pendidikan akhlak pendidikan agama tentang akhlak dan budi pekerti dulu waktu kita di sekolah di kelas pemilik mau datang diberitahukan oleh Eh, guru kelas sebentar Pak Penelik mau datang ke sikap kita sebagai murid di kelas juga kan Bu iya, ini di meja ya untuk menghormati kehadiran penilik baik penilik agama maupun penilik umum datang ke sekolah dengan sikap yang rapi menunjukkan akhlak murid terhadap guru terhadap pimpinan tapi sekarang Masya Allah jangankan penilik datang presiden mau lewat siapa yang mau sedih sedih sekali oleh karena itu teringat kata-kata mutiara atau syair seorang penyair terkenal di Mesir itu yang namanya siapa itu Sofie Bek ya hmm, Sofie Bek dia mengatakan wa innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa in humu zahabat akhlakuhum zahabu suatu umat suatu bangsa akan tegak akan jaya hmm apabila mereka itu berakhlak dan berbudi luhur. Selama dia berakhlak, berbudi luhur, berakhlak mulia, dia akan tegak masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi kata beliau fa humu zahabat akhlakuhum zahabu. Fa humu zahabat akhlaquhum zahabu manakala sudah tidak berakhlak dan budi pekerti, tidak berbudi pekerti, akan rusak bangsa itu, akan rusak umat. Nah, oleh karena itu pendidikan agama ini penting. <clears throat> tidak cukup dengan pendidikan umum. Semuanya itu memang ilmu. Ilmu umum, ilmu agama, ilmu umum untuk mencari dunia, jadi kita sedang mencari dunia dengan keilmuan itu, ya anggap saja kita masih lama hidup. Tetapi agama ini menuntut menuntun kita untuk menuju ke mana? Ke akhirat. Untuk kebahagiaan kita di akhirat. Dunia dan akhirat. Kita teringat seorang ulama, seorang guru ya. Kalau kita menanam padi, padi rumput pasti tumbuh. tumbuh. Nah. Tapi sebaliknya kalau kita hanya menanam rumput, rumput padi luput. Nah. Ya. Diluput ya. Jadi kalau orang sudah pendidikan agama sudah mantap dia amalkan, ya, urusan akhirat dia cari, insya Allah dunia akan dapat ikut. Ikut ya. Betul, akan ikut. Tetapi kalau hanya sekejar dunia saja, tidak memikirkan kepentingan akhirat dalam arti dia tidak belajar agama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menuntut ilmu agama, talabul ilmi faridah itu tadi kata Pak. Maka dia hanya senang sesaat di dunia saja. Sementara di akhirat tidak. Maka pendidikan agama untuk bangsa, untuk umat, untuk anak cucu kita untuk menyelamatkan anak cucu kita, pendidikan agama inilah sangat-sangat dibutuhkan. Dulu kita masih kecil juga melihat orang tua ya. Orang tua dan kita juga waktu kecil belajar baca baca, baca Al-Qur'an, bawa juz amma ya. Iya. Juz amma bawa lidi ya. Belum ada list listrik. Pakai lampu apa? lampu tem apa? Tempel. Templok. Templok. Lampu apa, Bu? Tempel. Hidung nah. pada hitam ya. Iya. Haji ya, ya. Ya, kalau di kampung saya itu itu sekarang kan anak-anak sistemnya uh, apa? Ikra. Langsung baca. Anak cucu saya itu pintar baca. Umpamanya mem, mem mata gitu, mata. Ini baba ini bubu dia baca tapi kalau suruh eja seperti kita mim fatah ma lam fatah la dal fatah da ma la da itu nggak bisa langsung sistem itu tapi kita dulu gimana nah, lam kalau di betul apa di atas di bawah di ah ya di besar itu mim mim fatah ma ta fa ta lam ma lu mata lu <laughs> sekarang anak-anak langsung kalau ditulis gitu ba huruf ba huruf ba huruf ba huruf ba terus dikasih baris ini baca apa babu ini apa babi ini Baba. Bisa baca ni. Tapi kalau suruh baca ba fatah ba ba bu babu enggak langsung baca. Dia baca. Babu. Babi. Baba. Apa sih artinya katanya? Oh, itu babu yang masak. Babi yang dimasak. Baba yang lebuh. <laughs> Nah sekarang itu sudah tidak kedengaran. Jadi anak-anak kita untuk masa depan bangsa, masya Allah sangat sangat penting sekali tentang pendidikan agama. Kita melihat sekarang masya Allah akhlak. Yang barangkali anak-anak kita melihat tingkah laku orang tua, oh, orang tuanya ya berantem, hmm. berantem orang tua. Jadi ditiru. Ya. Ini dakwah. Ini. Ya, kalau kita di pengajian itu dakwah menghadapi seribu jamaah memang tidak seimbang dengan gencarnya ya hal-hal yang dapat merusak moral akhlak bangsa berada seimbang berat ini masih ada majlis di Nur Salam ada majlis taklim, ada pengajian di mana-mana, di masjid, di musola, di rumah, di studio, di TVRI masih ada. Bagaimana kalau tidak ada eh, pengajian-pengajian seperti ini? Hmm. Apalagi tidak mengenal agama bagi anak-anak. Maka yang rugi adalah anak cucu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita. Harus takut. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu dalam keadaan prihatin, lemah, lemah agama. Ada satu pengalaman teman saya cerita. Ini akibat anak tidak dididik agama, tidak diberikan pendidikan agama, dia sekolah. Ya, mungkin sekolah umum, tapi tidak ada pendidikan agama. Bebas, pergaulan bebas. Bapaknya seorang ya sibuk dengan urusannya, ibunya sibuk dengan urusannya. Ya, satu anak satu mobil, satu anak satu mobil, sampai ke pembantu juga kasih mobil semua kelihatan pembantu mobil juga mobil juga hmm. tukang pacul juga mobil juga jadi mana-mana orang tuanya memang kesibukan urusan dunia agama lupa pendidikan agama lupa ibadah tidak di saat sudah selesai tidak bertugas menjelang tua baru ingat sadarlah sadar nah kita yang tua tua ini kan sadar pak mau kemana lagi mau kemana lagi pak mau kemana Ya terserah Bapak. Ya iya. <laughs> Ya, bapak duluan saya belakangan enggak apa-apa. <laughs> Kemana lagi? Ya sadar ngaji. Si ayahnya si bapaknya baru sadar, baru mau masih bagus. Masih bagus ya. Masih sempat ngaji sebelum mati. Hayataka qabla mauti kan itu. Pergunakan lima perkara sebelum datang lima perkara. Pertama, hidupmu sebelum mati menggunakan. Waduh, masih bagus sadar. Ngaji panggil ustaz. Ngaji. Baru berapa dua tiga kali belajar sakit sakit langsung pokoknya uh, sudah koma aja akhirnya si istri telepon ustaz tolong datang sini bapak sekarat nah si ustaz ini bu anak-anak pada kemana ini rumahnya gede maklum kaya kaya orang hmm. kaya rumahnya gede rumahnya bertingkat mobilnya mengkilat jelas uangnya gua berlipat lipat mana ini anak-anak ibunya nggak langsung menjawab cuma meneteskan air eh, mata didesak kalau itu, kemana bu anak-anak apa kata ibu itu di samping rumah sedang pada teler semua hmm Allah sedang mabok ya Allah orang tua sedang sakaratul maut sementara anak-anak karena tidak ada pendidikan agama tidak mengerti arti hidup, tujuan hidup, hakikat hidup. Tidak mengerti bagaimana kasih sayang orang tua terhadap anak, bakti anak terhadap orang tua, tidak ngerti. Karena semua itu yang menuntun adalah agama. Pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti. Akhirnya si Ustaz ya. Nah itu Bapak lagi sakaratul maut. Apa jawabnya? Di hari Ustaz memang lagi ta dari tadi nungguin kapan matinya Bapak <laughs> apa mampu dia mengucapkan Rabbi firli wali Wali Daya, Warham Huma Kamar Bayani? enggak mampu karena tidak ada pendidikan agama tidak dididik agama liar beringas kemana-mana sudah tidak terkenal aneh keprihatinan kita sekarang ibu bapak sekalian Allah memperingatkan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 9 ya. kalau masalah ya. Ya, wali. Hafal Ustaz. Ya. Saya ya, ibu-ibu hafal. ibu hafal. ya. Dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida bukan qawlan syadida qawlan sadida hafal ibu-ibu bapak-bapak ayat ini hafal jawabannya aja hafal ustaz gitu pakai lagu dong enak hafal bapak ibu hafal hafal ustaz jadi yang hafal siapa <laughs> Pakai refanya apalagi itu di luar kepala deh. Bagaimana? Ayat tadi dibaca di lagu supaya enak deh. Dilaguin. lagu lagu mana ini lagunya lagu apa? وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا الله خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله صدق الله العظيم artinya takutlah kepada Allah seandainya umpama jikalau apabila ah di banyak benar seandainya jikalau hmm, kalian meninggalkan membiarkan mensebodohkan tidak memperhatikan anak cucu sehingga anak cucu menjadi lemah zurriyatan di'afan anak bangsa, anak cucu bangsa keadaan di'afan khafu alaihim kita harus punya keprihatinan terhadap mereka harus prihatin harus ada rasa takut ya Allah gimana kalau saya meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah lemah apa lemah iman lemah ibadah tidak berpendidikan agama, tidak punya pendidikan agama, tidak berakhlak, tidak berbudi luhur. Lemah ekonominya, lemah fisiknya. Lemah pendidikannya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya. Lemah apa lagi? Ya pengabisannya lemah ekonomi. Lemah ekonominya. Ini, ya. ini harus prihatin. Sedih. Sedih. Bukan kita saja. Semua termasuk pemimpin-pemimpin kita pasti mempunyai kesedihan bagaimana masyarakat bangsa ini jangan sampai mereka-mereka ini rakyat ini lemah ekonomi lemah pendidikan lemah ilmu lemah akhlak lemah budi pekerti lemah iman lemah takwa lemah ibadah hmm. komplit ya maka Allah memperingatkan falyattaqullah kewajiban kita kewajiban kita sebuah untuk memberikan pendidikan kepada anak pendidikan akhlak pendidikan budi pekerti menjalankan perintah agama syariat Islam agama Islam agama yang rahmatan lil alamin, masyaAllah tanggung jawab. Jadi anaknya supaya dia beribadah, dia benar. Kalau tidak diberikan pendidikan agama, jangan harap. Jangankan untuk mendoakan orang lain, kepada ibu, ayah, kepada guru, kepada saudara-saudara, dirinya saja tidak pernah didoakan untuk selamat dunia. Tidak pernah berdoa karena dia tidak berpendidikan agama, tidak mengerti. Dia mengira hidup ini Jalan sepertinya begitu saja, gitu ya. begitu saja. Hmm. Tidak, tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Tidak dibegitu saja. Ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya, liya'budun. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ oh. saya belajar guru <clears throat> lagu di Kehilfan. ini oh jago jago yang benar iya. jago silat <clears throat> silat lidah ya <clears throat> tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah Nah ibadah ini kan perlu ilmu iya. Perlu ilmu. ilmu Cari dunia harus dengan iya. ilmu Cari akhirat harus dengan iya. ilmu, Man aradad dunia fa'alihi bil ilmi Wa man aradal al-akhirata fa'alihi bil ilmi Wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi Hafal semua ibu Apa? Di luar kepala Di luar kepala udah mau cari dunia ilmu ya. cari akhirat ilmu dua-duanya dengan ilmu tidak cukup hanya kita melulu memikirkan dunia tidak memikirkan akhirat tapi sebaliknya juga ya. akhirat kita tuntut Allah hanya memberikan keterangan walatansa nasibakam jangan kau lupakan urusan hanya sekedar itu hmm. Ngingetin aja sekedar. Ngingetin saja sekedar. Jangan serakah tetap. Yang saya perintahkan fi fima ataqallahu darul ah. akhirah itu. Sabar dulu sampai darul ah, akhirah. Kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa masih beserta kami di mimbar Nur Salam. Kalau dipikir-pikir sungguh sangat memprihatinkan kondisi seperti sekarang ini. Apalagi mengenai ilmu. Ternyata semuanya hidup ini harus dengan ilmu. Sampai-sampai ibadah juga harus dengan ilmu. Sedangkan sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita yang acuh sama ilmu acuh sama majelis taklim, acuh sama pendidikan anaknya, dianggap alasannya selalu mahal, mahal, mahal padahal banyak sekali peluang-peluang kita untuk memberikan pendidikan kepada anak kita yang setidaknya di surat An-Nisa ayat 9 wa yahsal ladina law tarahu min khalfihim dzurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida sungguh luar biasa oleh karenanya silakan kepada ibu-ibu yang tentu saja udah nggak sabaran mau bertanya nih. Silakan dari sebelah sini dulu. so Ibu Yogi, Ma. Namanya <clears throat> ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya uh, Haja Titi Ibu Bintaro. Pertanyaan saya begini rajin, sholatnya bagus, terus dia juga ke musola, ke pengajian juga rajin, tapi dia belum bisa membaca uh, Al-Quran, uh, membaca huruf Arab. Gitu. Uh, mungkin dengan alasannya katanya ah udah tua gitu, yang hmm. penting dia menjalankan uh, semua perintah gitu dan uh, menghindari larangannya dia bilang gitu itu uh, bagaimana hukumnya uh, menurut agama karena uh, dia merasa sudah terlanjur udah tua untuk -hmm. belajar mungkin susah gitu. Yeah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih? Kan banyak sekarang ya ibu-ibu. Bu mau kemana bu? Mau ngaji. Iya. Yeah. Tapi tahu-tahu diambil mikrofon dia baca apa tuh Yasin segala Yasin apa? Tapi membacanya nggak bisa yeah. atau malah hadir aja. Hmm. Tetapi dia sebenarnya membaca tidak bisa gimana? Yeah. Terima kasih kepada ibu dari Bintaro. Pertama kita ambil dasar hukum kewajiban menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhah. Tuntutlah ilmu, menuntut ilmu itu wajib dan tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jadi tidak tidak ada halangan sudah tua pun artinya belajar, kewajiban belajar. Dapat dan tidak dapatnya itu lain Jadi yang diwajibkan ini adalah menuntut memang kalau belajar sudah tua beda dengan belajar waktu masih muda. Ada ke dalam syair itu. At-ta'allum fi sighar kan naksi 'alal hajar. Ada di nyanyian itu. Wa taallum fil kibar kan naksi 'alal ma. Belajar di waktu kecil. Apa itu? Seperti melukis di atas batu. Nah, itu. Jadi ada bekas kalau kalau belajar di waktu kecil. Begitu belajar sudah nenek-nenek Ibarat melukis di atas air Gimana? Hilang lagi Waktu di sini masih di majelis Ibu faham, faham ah. Begitu pulang, hilang Jadi yang wajib menuntutnya ya. Salat tetap harus dilaksanakan jadi ada cerita begini, ada teman, teman itu. Seseorang sholat duhur itu dia jadi imam di belakang ada makmum kata si makmum baru kali ini sholat duhur kok lama amat hmm. ya paling-paling berapa menit bu kita sholat ya 7 menit dah nah, itu paling cepat itu hmm. 10 ah, menit 10. Ya. kecepatan juga <laughs> jadi si makmum ini terlena lama berdiri lama sujud ruku lama hampir ya lama lah di luar kebiasaan ini. begitu selesai salamnya ditanya si imam saya kagum pak imam baru ini saya bermakmum saya sholat di Mekah pun gak selama ini hmm, rukunya, sujudnya berdirinya kok ini lama amat apa jago saya lagi ngafalin bacaan sholat <laughs> jadi baca fatihahnya salah balik lagi <laughs> salah lupa balik lagi ngafalin sholat bacaan sholat ya. jadi memang kita dari mulai takbir sampai assalam itu barangkali kalau di, diadakan ujian tiga nenek-nenek ya. Banyak yang belum hafal semua. Betul, Bu? Dan tasyahud aja. At-tahil atahiyatun atahiyatun atahiyatun atahiyatun itu kan yang paling tasyahud susah jadi pertanyaan itu bagus salat terus laksanakan belajar terus menuntut ilmu terus itu yang diwajibkannya menuntut, diwajibkannya sholat. Jadi sholat ini juga harus dengan ilmu kan, harus dengan ilmu. Jadi kata Ibn Husan dalam kitab Zubatnya, fakuluman di rere ilmin ya'malu a'maluhu madudatun latupal. Kembali kepada akhlak tadi, masih ada pertanyaan barangkali ya? Eh, Kalau sudah tidak, sudah saya paham ya? kita bicara Bu Haji, udah ya. akhlak. Ya. Silakan, silakan mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, hmm, saya mau baik. bertanya. Namanya Bu? Namanya Bu? Eh, nama saya Ibu Yuyun Iyun. dari Bandung. Iya, Yuyun dari Bandung? Iya. Damang Bu Yuyun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau bertanya Pak Kiai. Iya. Saya punya pensiun. Pensiun? peninggalan suami saya almarhum ada orang yang minta tolong sampai nangis-nangis Pak Kiai minta tolong mau pinjam uang katanya buat modal usaha dia lagi nganggur gitu. saya teh asalnya nggak dikasih tapi dipikir-pikir saya teh nggak tega gitu Pak iya. Kiai saya pinjam dari bank dengan jaminan saya SK pensiun saya hmm. perjanjiannya mau setor tiap bulan hmm. tapi sampai sekarang udah lamanya tiga tahun Pak hmm. Kiai hmm. nggak bayar satu satu kali pun juga iya. gaji saya yang dipotong tiap bulan Pak hmm, Kiai iya. saya lagi dia nggak ngasih malah marah hmm dua tiga kali saya lagi ah, udah aja sekarang mah nggak ditagih-tagih lagi Pak iya, Kiai iya, saya kalau ketemu dengan dia ya dia mau lewat ke depan rumah saya iya. yang saya malah kembali lagi yang ditanyakan apa bu iya. yang mau ditanyakan Pak Kiai mm -hmm. saya dengar ada orang yang yang punya utang nggak ditagih-tagih sama dosanya katanya mm -hmm. apa betul mm -hmm. dan kalau ditagih kan begitu mm -hmm. suka marah gitu. oh, iya, iya, iya. sampai sekarang bisa saya nggak ditagih yeah. apakah itu hukumnya saya ikut dosa pak iya. kiai yeah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yun Itu memang penyakit, penyakit masyarakat. Hmm. Kalau ngutang itu manis hmm. bahasanya, mau ngutang tuh biasa merayu kita kan. Ini ini. Minjem sih gampang. Ya, ngutangnya mah ngutanginnya bisa atau pinjam utangnya gampang tapi mulanginnya susah. Susah. Nah, itu seperti ibu. Ibu sudah berkali-kali mengingatkan kapan bayar, kapan bayar. Kemudian dia ah itu nanti tanggung jawab dia kepada Allah. Ya, ibu sabar. Nanti bab sabar ada sini, ya. Jadi ibu tidak salah niatnya menolong. Menolong itu kan wa ta'awanu 'alal birri wat Menolong seorang tentang kebaikan. Tapi yang ditolongnya mengkhianati itu tanggung jawab. Ibu pahala dari Allah diberikan. Iya, iya. Ya, ya, ya Bu ya. Ya, paham. Ya, barangkali Bapak-bapak, ya silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama Aksin Mudofar Majelis Fikir Nusalam Nurusalam dari Bintaro Pak ya. Dalam kesempatan ini Saya mau menanyakan sama Pak Kiai Hubungannya dengan Tanggung jawab seorang pendidik ya. Hmm. Kalau tadi Keruntuhan sebuah bangsa adalah karena tidak adanya akhlak yang diberikan kepada anak didik yang memadai. Padahal di dalam hadis sebuah hadis disebutkan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sangat menekankan budi pekerti ini untuk diberikan kepada anak didiknya semaksimal mungkin. Hmm. Bagaimana hukumnya kalau di sini regulator dari pendidik tidak menekankan uh, apa akhlak ini sebagai satu acuan yang paling yang paling nomor satu hmm. karena ini akan membentuk bangsa yang akan depan generasi hmm. yang akan yang akan datang bagaimana hmm. hukumnya itu kalau kita sekarang sudah jelas kerusakan dari itu hmm. mohon bisa dijelaskan terima kasih terima kasih Pak uh, eh, Mudafar Aksin Mudafar Aksin Mudafar pertanyaannya bagus sekali tentang akhlak Memang Rasulullah bersabda innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak Hmm. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di saat itu memang suasana kebobrokan manusia di zaman Yahya. Ya. Oleh karena itu pendidikan anak mendidik dan mengajar memang beda Ya, seorang pendidik dia mendidik seorang tua mendidik anak. Itu orang tua memberikan contoh ibda binafsik kalau hanya sekedar mengajar <laughs> tidak menjamin si pengajar itu berakhlak mulia ya tidak tapi kalau seorang pendidik ya agar supaya anak ini berakhlak mulia yang mendidik yang memberikan pendidikan agama dia juga harus memberikan contoh yang baik ibda binafsik berarti dia harus berakhlak maka akan ikutlah ya anak didik sebagaimana uh, gurunya yang mengajarkan. Orang tua lah contoh. Bagaimana anak mau ikut orang tua, wong orang tuanya. Bagaimana orang tua menyuruh anak sholat, uang tuanya juga nggak sholat, nggak sholat. Kan begitu. Jadi ini, pendidikan ini memang lebih tinggi kedudukannya. Kalau sekedar mengajar bagi guru mbak mengajar, eh sudah kamu mau sembahyang mau enggak bagi Islam ya mau berubah enggak terserah. Saya sudah ajarkan pelajaran ini sudah. Tidak menjamin. Tapi kalau memang kita mendidik sifatnya mendidik orang tua mendidik anak, ya seorang ustaz mendidik jamaah, ah, kita harus memberikan contoh ibda binafsi. Salat, salat. Berbuat baik kepada orang tua, ya, kita berbuat baik kepada orang tua. Ini maka pendidikan ini penting. Sekarang kita sedih ya, kadang-kadang di Eh, sinetron-sinetron uh, memberikan contoh dalam cerita seorang anak melawan orang tua. Orang tua. Kan itu di, dicontoh akhirnya. Wong filmnya aja seperti itu. Panjang lagi itu. Panjang lagi. Apalagi mengatakan lah orang tua kolot ketinggalan zaman. Ya, nggak tahu. Ah itu satu satu penghinaan terhadap orang tua itu. Padahal orang tua mendidik, mendidik, menyelamatkan anak. Jangan sampai anak tidak berakhlak, jangan sampai anak liar, jangan sampai anak tidak ibadah. Ini tanggung jawab anak. Jangan kemana-mana anak. Apa jawabannya? Kolot lah. Tinggalan zaman lah. Kampungan. Kampungan lah. Bodoh lah. Nah itu kan sudah. Nah, ini kan kalau tidak punya pendidikan agama, seperti itu. Tapi kalau kita punya pendidikan agama, kan diajarkan. Falatakullahu ma'uf. Jangan kau berkata uf itu ah, itu satu bahasa yang menyakitkan. Ya. Yang menyakit melukai melukai hati orang tua, terutama ibu. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kan coba kalau tidak diberikan oleh bimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pedoman hidup Al-Qur'an. Bagaimana akhlak seorang anak terhadap orang tua, bagaimana akhlak seorang murid terhadap guru. Sekarang bagaimana? Kenyataan. Kita dulu guru mau masuk ke kelas itu waktu oh. sekolah, waktu di madrasah, waktu di SR. Ya artinya kita dalam pendidikan sikap kita terhadap guru, terhadap ustad terhadap mualim, ya, baik guru umum maupun ya Allah terasa oleh kita. Apalagi mau jalan di depan guru, di depan orang tua. Sekarang bagaimana, Bu? Masya Allah Malah ibunya dipanggil, "Tante mau kemana?" Allah Akbar. <laughs> ibunya dipanggil tante. Bapaknya, "Om mau kemana Om?" Allah Akbar. Nyokap, nyokap. nyokap. <laughs> ya. Kita kalau lewat di depan orang tua, di depan guru, di depan yang lebih sepuh, Masya Allah. Ini kan perlu pendidikan agama. Perlu pendidikan agama. Siapapun orangnya, siapapun, apapun kedudukannya ya, adapun apapun tingkatan sosialnya. Tapi pendidikan agama ini penting dari bawah sampai ke tingkat ini okay. tingkat atas. Itu kan Makasih. Uh, yang paling lama itu ya. Itu cukup ya, Pak ya. Iya. Paling lama sebenarnya pendidikan umum ya. Paling lama nih hmm. uh, durasi jam pelajarannya ya. Uh, kalau dulu memang ada pelajaran uh, budi pekerti. Ya, nah, sekarang nggak ada ya? Nggak ada sekarang ya? nah, ya. Ya, mestinya di mestinya di Berapa jam di... itu di iya. sekolah? Dulu kita waktu sekolah SR ada pendidikan agama, ada pelajaran agama, tetapi juga kita malam ngaji. Ngaji, iya. Atau pagi saya sekolah rakyat, sore madrasah. Sore saya sekolah madrasah. Malam kita ngaji. Belum lagi masuk ke pesantren. Ya. Siangnya kita sekolah di madrasah, malamnya kita ngaji, baca kitab. Belum ada TV. Belum ada TV. Nah. Belum ada sinetron. Hmm. Gitu. Makanya saya baca di koran tuh eh, Bupati mana tuh di pos tuh Bupati Kepulauan Seribu apa itu salah satu pulau anak-anak nih tidak boleh nonton TV dari mulai maghrib sampai isak hmm.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 Mestinya sekarang listrik masuk desa itu harus disyukuri. Pemerintah sudah mengupayakan supaya masyarakat cerdas, anak cucu bangsa cerdas, ya, senang belajar, membaca, mengaji, menuntut ilmu, memperdalam agama maupun umum. Listrik masuk desa tujuannya untuk mencerdaskan bangsa, cuman salah digunakan. Kita tidak boleh eh, marah benci kepada TV, tidak boleh. Tidak boleh. Ada manfaatnya. Banyak manfaat. Banyak manfaatnya. Ya tetap. Kalau tidak bisa pandai memilih juga banyak madaratnya. Itu tergantung kita. Nah ini mendidik namanya. Bagaimana cara mendidik anak? Nah, ikuti pengajian. Nur salam. Hmm. Ikuti pengajian fulan. Ikutin ada hikmah fajar. Ada mutiara fajar pengajian. Ikuti. Kadang-kadang itu berebut channel hmm. antara anak dengan orang tua orang tua orang tua Ush, bola aja beda kan bapaknya bola emaknya uh, uh, marwah dan <laughs> marwah dan cinta <laughs> anaknya lain sopa marwah kita apa deh ya apa tuh ya apa dari sopa ke marwah kan iya halul dah halul uh iya. -huh. sementara anak ingin melihat nah ini nah ini tergantung kita menggunakan channel. Artinya bagaimana untuk mengarahkan anak kita, mendidik anak kita. Banyak manfaatnya lewat televisi, Banyak. lewat radio, lewat majelis taklim. Gitu. Jadi itulah keprihatinan kita termasuk, kalau kita ada pendidikan termasuk acara kita ini kan nah, iya. manfaatnya ini manfaatnya besar ini bisa dilihat ya. di seluruh Indonesia pelosok tanah air ya baik uh, rupanya waktu juga ya tidak terasa karena kita menyangkut masalah keluarga, masalah pendidikan, akhlak. Hari-hari kita bertemu dengan anak-anak, katanya banyak listrik, ternyata banyak anak-anak cari yang gelap. Iya. Nah, luar biasa. Lain -lain. baik. Jadi uh, kita sampaikan kesimpulan ini. Uh, eh, para pemirsa yang berbahagia, ibu bapak sekalian di studio yang saya hormati, simpulan daripada kajian Islam kita pada subuh kali ini tentang pendidikan agama untuk menyelamatkan anak cucu bangsa. Oleh karena itu, mari perhatikan pendidikan agama, pelihara, jaga baik-baik anak kita, selamatkan anak cucu kita, berikan ilmu setinggi-tingginya, tapi yang penting adalah di selain pendidikan umum, pendidikan agama yang dapat menyelamatkan kehidupan kita selamat dunia dan selamat akhirat. Ya, ya. Terima kasih. Uh, pemirsa demikianlah uh, kajian di pagi hari yang sangat indah ini di dalam mimbar salam mimbar nurul salam mudah-mudahan pada saat yang akan datang kita bisa bertemu kembali dalam suasana hikmat yang luar biasa dan mudah-mudahan akhlak di negara kita akan bertambah bagus dan insya Allah pendidikan juga menjadi murah dan sebagainya semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berpendidikan. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami telah banyak engkau memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kami Jadikanlah hambamu ini ya Allah Hamba yang pandai mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Amin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ampunilah segala dosa khilaf salah kami. Amin. Ampunilah segala dosa khilaf salah kedua orang tua kami. Amin. Allahumma barik lana fi umurina. Amin. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam segala urusan kami. Hmm. Wa barik lana fi a'malina ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam segala amal perbuatan kami. Hmm. Wa barik lana fi kasabina ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam usaha dan tugas-tugas pekerjaan kami. Hmm. Wa barik lana fi hayatina ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam hidup dan kehidupan kami. Wa barik lana fi ilmina ya Allah berikan keberkahan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa barik lana fi rizqina ya Allah berikan keberkahan kepada kami rezeki yang halal. Rizqan halalan thayyiban mubarakan wasian fi taatillah. Wa barik lana fi auladina wa dzurriyyatina ya arhamar rahimin. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak-anak cucu kami. Amin. Jadikanlah ya Allah anak-anak cucu kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, anak-anak yang beriman, anak yang bertakwa, anak yang beribadah, anak yang berbakti, anak yang taat anak-anak yang berpendidikan, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang berguna bagi agama bangsa dan negara. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'aini waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين